Akhirnya Hasan dibunuh oleh saudaranya sendiri Amr bin Tuban Al-Sa'id. Sahih? Atas dorongan teman-temannya dan orang-orang yang merasa capek sudah perang berjalan perang berjalan perang terus ya, ekspansi sampai mereka merasa bosan ingin kembali ke Yaman sehingga membisiki Amr kami akan menjadikan engkau raja tapi syaratnya kau bunuh saudaramu itu Hasan sampai akhirnya dibunuh tetapi setelah pulang ke Yaman Amr ibn Tuban As'ad beberapa lama nggak bisa tidur sama sekali sampai dipanggil segala macam dokter, dukun, segala macam kohan wal arafin, semuanya nggak bisa ngobati. Sampai ada seorang yang berkata kepadanya bahwa penyakitmu ini menimpa setiap orang yang membunuh saudaranya. Maka ini karena sebabmu kamu membunuh saudaramu sendiri sekandung sedarah maka kamu ditimpa penyakit seperti ini. Dan ini menimpa setiap orang yang seperti itu keadaannya. Maka dia menyesal dan jengkel kepada mereka-mereka yang pernah mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Panggil semua. Kemudian dipenggal satu persatu. Dibunuh mereka satu persatu. Karena raja ini jengkel pada mereka yang membujuknya, yang mendorongnya untuk membunuh Hasan. Kecuali satu orang. Siapa? Hah? Diru'in. Siapa? Diru'in. Kenapa? Karena dia sudah menulis dan sudah dititipkan kepada Amr dinasihati nggak mau, dia tulis, sampaikan kepadanya. Maka ketika dipanggil dan akan dibunuh, dia berkata, Ini li indi indaka bara'ah. Aku punya perlepas dirian yang ada padamu. Padaku, kata Amr. Iya, ada padamu. Mana? Yang aku titipkan dulu. Ternyata dibuka titipannya berbunyi bahwasanya kalau sampai mereka membunuh Hasan aku berlepas diri daripadanya dan sungguh nikmat orang yang tidur dengan nyenyak tanpa memiliki sesuatu dan sungguh mereka nanti akan susah tidur karena apa yang mereka lakukan maka dia menyatakan engkau telah benar engkau telah satak sampai halaka Amr sampai meninggalnya Amr bin Tuban As'ad tetapi ketika meninggalnya Amr bin Tuban As'ad, Amr Himyar Merija urusan kerajaan Himyar kacau balau, watafarroku dan bercerai-berai. Sampai itu. Baik. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Qala Ibn Hisham rahimahullah, fawasaba alaihim rajulun min Himyar lam yakun min buyutil mamlakah karena sudah tercerai-berai kerajaan Hemyar di Yaman, maka datanglah seseorang laki-laki yang segera menguasai dan memanfaatkan keadaan, yaitu seorang yang bernama Lakhni'ah Yanuf Zushanair, atau kadang dibaca oleh mereka Zushanair. Shanair. khiyarahum wa 'abatha bi buyuti ahli mamlakati minhum Orang ini yang kemudian membunuh semua turunan kerajaan, keluarga kerajaan, dan kemudian berfoya-foya dengan semua harta benda kerajaan. Karena memang orang ini orang fasik. Wa kana imran imra'an fasiqan. adalah seorang yang fasik. Bahkan ya'mal amala kaum Lut. Bahkan dia memiliki penyakit-penyakit homo. Penyakit yang dia tidak suka pada perempuan, sukanya sama laki-laki. Laki-laki suka dengan laki-laki. Dan ini seperti kaum Lut yang Allah binasakan mereka. Allah azab mereka dengan diangkat desa mereka dan kemudian dikembalikan dalam keadaan terbalik, terhempas sampai sekarang tanahnya dalam keadaan berbentuk danau tertutup air yang airnya sangat asinnya yang tidak ada kehidupan sedikit pun. Karena itu pengaruh adab yang pernah diturunkan kepada kaum Lut karena perbuatan mereka yaitu perbuatan homo. Maka khonibina azakumullah Lakhni'ah ini adalah seorang yang fasik dan beramal dengan amal kaum Lut, homo. Fada'ata ila Zur'ah Zinuwas ibn Tuban Nas'ad. Maka dia memanggil ya, salah satu turunan raja yang tersisa masih muda belia namanya Zura Zura atau dijuluki dengan kunyah Zinuwas Ibn Tuban As'ad. Saudaranya Hasan Ibn Tuban As'ad. Wa kana sabiyan saghiran hina qutila Hasan. Dulu ketika Hasan dibunuh, Zur'ah ini masih kecil. Karena masih kecil tidak dihitung. Sehingga ketika Amr juga meninggal, dia belum ngerti apa-apa. Sampai hanya dikuasai oleh sifat fasik ini yang bernama Lakhni'ah ternyata berangsur-angsur besar menjadi pemuda yang ganteng. Thumma wasiman dahaibatin wa aqlin. Maka si Zur'ah ini menjadi seorang pemuda yang gagah, memiliki badan yang tegap, bagus dan cerdas. Falamma atahu rasuluhu arafa man yuridu minhu. Karena cerdasnya ketika datang utusan raja, raja Fasih, kamu diundang dipanggil oleh raja. Langsung dia paham, pasti urusannya itu. Karena dia senang dengan anak-anak muda yang ganteng, karena dia homo. Maka dia langsung paham. Fa'akhadha sikinan dan latifan. Maka dia ambil pisau yang tipis tapi tajam. Fakhadahu baina qadamihi wa na'lih. Dia letakkan antara kaki dengan sendalnya. Ini kaki, ini sendalnya, taruh di sini, diinjak eh, di dalam sendalnya kemudian dia memenuhi panggilan raja. Falamma khala ma'ahu wa Ketika sudah di kamar berdua dengan raja tadi, wasaba Raja tadi mulai mau memeluknya, fawasabahu Dunwas. Maka Dunwas lebih cepat menikamnya dengan pisau yang dia ambil dari kakinya. Fawaja'ahu hatta qatalah. Maka ditikamnya sampai terbunuh raja tersebut. Tsumma kharaja kemudian keluar menemui manusia. Kemudian mereka berkata, setelah melihat yang keluar justru eh, Zur'ah Ibn Tuban As'ad dengan kepalanya raja yang fasik tadi. Dan masyarakat, rakyat senang. Karena raja ini raja yang lalim, raja yang walim, fasik, hanya berpaya-paya kerjaannya dan menindas rakyatnya. Sehingga ketika keluar pemuda tadi dan memang dia yang berhak karena dia turunan raja yang telah lalu dan dia adalah saudaranya Hasan dan Amr keluar dengan membawa kepalanya Lakhni'ah. Maka mereka pun berkata serentak, "Ma bagi an yamlikuna ghairuka." Sungguh tidak pantas menguasai kami kecuali engkau, wahai Zur'ah. Enggak pantas memimpin kami sebagai raja kecuali engkau yang telah berjasa Id arahtana min hadzal khabith. Engkau telah mengistirahatkan kami dari si khabith ini. Khabith adalah orang yang jelek, yang fasik. Pamalakuhu ya. wajtama'at alaihi himyar. Akhirnya masyarakat pun bersatu kembali di bawah pimpinan seorang raja yang memang dia turunan dari yang sebelumnya yaitu Zur'ah ibn Tuban As'ad. Fajtama'at alaihi Himyar wa qabailul Yaman. Maka bergabunglah penduduk Himyar dengan kabilah-kabilah dari suku-suku Yaman. Fakana akhir muluk Himyar. Dan Zur'ah ini adalah raja terakhir dari kerajaan Himyar. Karena setelah itu akan kalah. Wa huwa sahibul ukhdud. Dan dia juga yang terjadi kisah padanya yaitu kisah ashabul ukhdud. Faqama bimulkihi zamana. Dia berkuasa di Yaman sebagai Raja Himyar sekian zaman. Kemudian dikisahkan wa kana bin Najrani bataya min ahli dini Isa bin Maryam. Sedangkan di dekat Yaman atau di pinggiran Yaman ada desa yang bernama Najran Mejran ini diisi penduduknya adalah orang-orang dari sisa-sisa agama Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam. Yani ahlu fadlin, wastiqamah, orang-orang yang memiliki utamaan, orang-orang yang memiliki iman, agamanya masih lurus, masih dalam keadaan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Nabi Isa alaihi dan juga memuliakan ibunya Maryam alaihi Sedangkan di Yaman, apa agama mereka? Hah? Hemir. Yahudi. Masih ingat? Ya, Yahudi masuk dan kemudian memaksa rakyatnya semuanya harus menjadi Yahudi. Maka mereka semuanya sudah beragama Yahudi. Wa khayyarahum baina dzalika wal qatl. Lahum ra'sun yuqalu lahu Abdullah ibn Tamir. Sedangkan di Najran agama mereka agama Nasrani dan agama mereka masih lurus, masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan mereka adalah orang-orang yang ahlu fadlin wal istiqamah. Orang yang lurus dan orang yang memiliki keutamaan. Ala ra'sihim dan dipimpin oleh pimpinan mereka yang bernama Abdullah ibn Samir. Abdullah ibn Samir. Maka ketika Raja Himyar mendengar sara ilaihim, maka berangkatlah mengutus pasukan besar kepada mereka rajanya yang kalian tahu tadi namanya yaitu Zu Nuwas atau Zur'ah membawa tentara besar fada'ahum ilal Yahudi dan diajak seluruh penduduk Najran untuk menjadi Yahudi wa khayyarahum baina dzalika wal qatl dan memaksa mereka memilih mereka atau memberikan pilihan antara dua mau menjadi Yahudi atau dibunuh dalam ukhdud. Maka digali parit-parit. Ya. Dan kemudian dipaksa mereka untuk masuk Yahudi. Kalau tidak, maka dibakar dalam api. Fakarraka man harraka bin Maka dibakarlah sebagian mereka dengan api. Wa qatala bisayf dan sebagian lain dipenggal dengan pedang-pedangnya. Wa matsila bihim bahkan sebagian mereka dicacati. Ini bukan hanya dibunuh, tetapi dipotong tangannya, dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Hatta kutila minhum qariban min ishrina alfan. Hingga terbunuh di kalangan mereka hampir 20 ribu orang. Dibantai habis oleh pasukannya Zunuas. Fafi Dunuas dhalika wa junudihi anzalallahu ta'ala ala rasulihi. Maka kisah inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan wahyunya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah katakan qutila ashabul ukhdud an-nari waqud idhum 'alaiha qu'ud kata Allah celaka mereka-mereka para pemilik parit-parit yang mereka menyalakan api dan kemudian mereka duduk di sekitarnya dan kemudian mereka melakukan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman Kata Allah dan Allah menyaksikan perbuatan-perbuatan mereka. Wa mana naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Tidaklah mereka membantai orang-orang tersebut kecuali kalau orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidaklah mereka membantai, membunuh, membakar, mencacati, memotong hidungnya, memotong tangannya, memotong telinganya, semua itu mereka lakukan tidak ada kesalahan kaum Najran. Enggak ada kesalahan mereka kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa yuqalu kana fi man qatala Dunwas Abdullah bin Tamir. Dan dikisahkan pula di antara yang terbunuh adalah Abdullah ibn Tamir, pemimpin mereka. Ra'suhum wa imamuhum, pimpinan mereka dan imam mereka. Adapun di dalam Sirah Ibnu Hisham, ini kan tahzib, ya, ringkasan Sirah Ibnu Hisham. Di dalam Sirah Ibnu Hishamnya dibahas lebih panjang. Ya. Bahwa Abdullah bin Zamir adalah seorang yang saleh dan dia setiap berbicara orang lain langsung mendengarnya dan memahaminya langsung berubah. Ya. Karena pandainya dia dalam ilmu din dan bagusnya tutur katanya, bagusnya akhlaknya, sehingga setiap dimanapun dia berada selalu orang-orang kagum kepadanya. Maka setiap dia kemudian beribadah maka orang-orang semua menyaksikannya. Karena merupakan perkara yang baru buat mereka. Karena tadinya dia sembunyi-sembunyi di daerah Himyar dia tidak berani terang-terangan. Sehingga ketika dia berdagang dan sebagainya, mereka tidak tahu menahu kecuali akhlaknya. Ini orang hebat, orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang lain dari orang lain. Maka ada seorang yang mengikutinya. Aku penasaran dengan orang itu. Ternyata ketika dia sampai di balik bukit, dia melihat dia sedang beribadah, berdiri, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tuh sampai ketika ada ular yang akan menekannya dari belakang, dia tetap dalam keadaan khusyuk, maka orang yang ngintip tadi itulah yang kemudian bersegera turun dan menikam ular tadi. Jangan sampai orang ini mati. Baru kemudian terkejutlah dia ternyata ada orang lain di sana. Sampai diterangkan agama apa yang kamu bawa. Kemudian dia masuk juga ke dalam keimanan seperti Abdullah bin Sa'ad. Dan terus dua orang, tiga orang, empat orang. Sampai mulai terkenal agamanya. Maka mulailah terdengar oleh raja. Dan kemudian didatangi seluruh Najran. Dan dibantai semuanya. Kalimun azakumullah kutilah ashabul uhdud. Celaka mereka para ashabul uhdud wa aflat minhum. Hanya saja ada yang afalat minhum, ada yang terlepas satu orang dari kaum Najran yang tidak terbunuh dan tidak masuk Yahudi. Selamat dia. Afalat min sabain terlepas dari tawanan yang dijuluki dengan nama Daus Dzu'uluban. Namanya Daus Dzu'uluban. Dia berlari dengan kudanya ala farasin lahu Fasalakar raml dan dia menjalani jalan yang tidak biasa dijalani oleh mereka. Ya. Jadi di padang pasir, di padang batu, di gunung-gunung itu ada jalan yang biasa dilewati oleh musafir, ada jalan yang tidak biasa dilewati dan berisi batu-batu besar atau batu-batu kerikil besar ya, yang disebut dengan raml dan biasanya lebih panas daripada tempat-tempat lain. Ya. Dan orang tadi lari dengan kudanya lewat sana. Fa'ajazahum sehingga yang mengejarnya tidak mampu untuk mengikuti orang ini. Famadha ala wajhihi dalika hatta ata Qaisar. Maka dia berlari berlari berlari sampai menemui Kaisar. Kaisar adalah julukan raja bagi Romawi. Beda dengan Kisra, julukan raja bagi Persia. Jadi bukan nama tetapi julukan. Semua raja-raja Romawi dijuluki dengan Kaisar. Kaisar Fulan, Kaisar Fulan, Kaisar Fulan. Sedangkan Persia, semua raja-raja dijuluki dengan Kisra. Kisra ini, Kisra ini, Kisra ini. Ya. Nah, sedangkan Raja Yaman dijuluki dengan apa? Hah? Nah, Tubba. Tubba yang sudah kita lewati. Ya. Nah, Famadha ala wajhihi hatta ata Kaisar. Maka dia terus berjalan sampai menemui Kaisar Romawi. Fastansarahu ala dinnuwasin wa junudih. Maka orang ini meminta tolong dan menceritakan kejadian yang terjadi di Najran. Sedangkan Romawi waktu itu dalam keadaan beragama Nasraniyah. Dalam keadaan beragama Nasrani. Maka ketika mendengar 20 ribu orang Nasrani dibantai oleh Raja Himyar, maka dia bergerak bersiap-siap untuk membela dan menolong mereka. Wa akhbarahu bima balagha minhum karena dikabarkan oleh orang tadi kepada kaisar tentang apa yang terjadi di Najran. Faqala lahu maka dikatakan oleh kaisar ba'udat biladuka minna sungguh terlalu jauh negerimu dari kami walakinni sa'aktubu laka ila malikil habasyah Negerimu terlalu jauh dari tempatku. Maka kami akan mengutus seseorang dengan pasukannya dari raja di bawahku yang terdekat dengan kalian. Yaitu Raja Habasyah. Eh, Fa'innahu ala hadad Karena Raja Habasyah pun sama agamanya dengan kami. Ini agama Nasrani. Wahuwa akrabu ila biladik. Sedangkan Habasyah lebih dekat dengan negerimu wa katab ya'muruhu binasrihi maka ditulislah surat oleh raja kaisar atau oleh kaisar Romawi ini ke raja Habasyah dan raja Habasyah di bawah kekuasaan kaisar Rum memerintahkan bawahannya atau raja Habasyah untuk membelanya wa talab bisa'rih dan memerintahkan untuk balas dendam untuk menyerang Himyar Faqadima Daus ala Najasi bi kitab Kaisar. Maka Daus tadi membawa surat Kaisar ke Raja Habasyah yang dijuluki An-Najashi. An-Najashi. Faba'atha ma'hu sab'ina alfan min al-Habasyah. Maka dari Habasyah diutus pasukan besar yang berjumlah 70 ribu pasukan Nasrani dari Habasyah. Wa amarahum alaihim rajulan minhum yang dipimpin oleh seseorang yang dijuluki dengan panggilan nama Aryab. Aryab. Wa ma'ahu fi junudihi dan di pasukannya ada seorang pula yang memiliki kemampuan dan kehebatan dalam berperang yang bernama Abraha al-Ashram. Berarti yang memimpin Aryab. Tetapi dalam pasukannya ada seorang yang bernama Abraha. Farakiba Aryat al-Bahra hatta nazala di sahil Yaman. Maka berangkatlah Aryat membawa pasukannya di pinggiran pantai Yaman. Wa ma'hu Daus Dutsu'luban. Yang bersamanya sebagai penunjuk jalan Daus Dusuluban. Siapa Daus? Yang terlepas dari pembantaian Najran, lari ke Kisra, oleh Kisra disuruh bawa surat ke Najasi dan oleh Najasi diputus sebagai penunjuk jalan untuk pasukannya yang dipimpin oleh Arya. <laughs> Enam. Falamma taqawin hazama dhunuwas. <laughs> Dikatakan di sini wasara ilaihi dhunuwas fi himyarin. Maka berangkatlah <laughs> dhunuwas dengan pasukan Himyar ketika mendengar ada pasukan Habasyah dengan pasukan besar dengan tentaranya yang besar maka Dhunuwas juga mengerahkan tentaranya dan siapapun yang mentaatinya dari suku-suku Yaman, suku Yaman sungguhnya Arab. Ya. Tetapi sudah dia taat kepada Dunuas, maka ikut berangkat berperang bersama. Ya. Falamal taqaw. Maka ketika bertemu dua pasukan besar, pasukan Himyar dengan Dunuas, dengan pasukan Habasyah yang dipimpin oleh Arya. Ya. Maka bertempurlah keduanya Falamma taquin hazama dhunuwasi wa ashabuhu. Maka ketika bertempur, kalahlah Dunuwas dengan pasukannya. Berarti yang kalah adalah pasukan Himyar. Berarti yang menguasai Yaman sekarang siapa? Hah? Enam. la yansuranna ardakumul habas. Kata si dukun kemarin. Kalian akan dikalahkan oleh habas Ini dimaksud. Habasyah. Pasukan Habasyah. فلما رأى Dhunwas ma nazala bihi wa biqaumihi wajjaha farasahu fil bahr. Maka Dhunwas ketika melihat pasukannya kalah dan pasukannya pontang panting berantakan, maka dia pun lari dengan kudanya sampai ke lautan. ثم ضربه فدخل به فقاض به ضحضاح البحر Maka dia lari terus ke lautan dan kudanya sudah mulai tidak bisa berlari, masih dicambuk lagi untuk berlari ke tengah lautan hatta afdha bihi ila ghamrihi sampai dia tenggelam bersama kudanya dalam lautan fa adkhalahu fi wa kana akhirul ahdi bihi dan itulah akhir perjalanan Dunuas bahkan akhir perjalanan Raja Himyar maka dengan matinya bunuh dirinya orang ini berakhir sudah kerajaan Himyar berganti dengan kerajaan Habasyah dakhala Aryatul Yaman famalakaha maka pasukan Habasyah yang dipimpin oleh Aryab menguasai Yaman dan menjadi raja Yaman. Faqama Aryab bi ardil Yaman sinin fi sultani dhalik. Maka dia memimpin Yaman dan menjadi raja Yaman bertahun-tahun. Thumma naza'ahu fi amril Habasyah bil Yaman abraha. Maka pada suatu hari mulai diganggu kerajaannya <laughs> oleh bawahannya yang bernama Abraha. Abraha al-Habashi hatta tafarraqat al-Habasha 'alaiha. Mulai dihasut, dihasut, dihasut hingga sebagian tentaranya ikut Arya dan sebagian tentara ikut Abraha. Fanhaza ila kulli wahidin minhuma ta'ifatun minhum. Maka mulai merapat masing-masing kelompok kepada pemimpinnya. Satu golongan mengikut kepada Arya, satu golongan merapat kepada Abraha. dan kemudian satu kelompok dengan kelompok yang lain saling bertikai sampai hampir berperang. Ya. Ketika sudah mulai genting dan hampir terjadi pertempuran yang sama-sama dari Habasyah, pertempuran yang sama-sama dari orang-orang yang diutus oleh Kaisar mulai Abraha berkata mengutus utusannya untuk menyampaikan pesan innaka la tasna bi an al habasyatu ba'daha bi ba'd hatta tasniha syai'an engkau jangan melakukan hal yang gegabah yang akan menyebabkan perpecahan pasukan Habasyah yang akhirnya akan menghilangkan mereka semuanya hancur. Kalau mau, fabruz ilaiya. Kalau mau, perang tanding bersamaku. Kamu lawan saya. Kalau kamu yang menang, semua pasukanku ikut kamu. Dan kalau saya yang menang, semua pasukanmu harus taat pada aku. Tidak ada korban kecuali imma kamu dan saya. Ini ide dari Abrahah agar tidak terbantai pasukan Habasah sebagian dengan sebagian yang lain. Ya. Qala asaba sahibahu ansarifu ilaihi junduh. Maka siapapun yang terbunuh dari kita berdua, maka tentaranya bergabung dengan yang menang. Ya. Fa ilaihi Aryad. Ya. Maka Aryad membalas. Suratnya membalas utusannya dengan jawaban ansafta engkau telah berkata bijak usulanmu sangat bijaksana faharaja ilaihi abraha wa kana rajulan qasiran lahiman maka terjadilah perang tanding antara dua orang ini disaksikan dua pasukan tentara pasukan tentaranya Aryat dan pasukan tentaranya Abraha dan di tengahnya Abraha dengan Aryat bertanding dan Abraha adalah seorang yang pendek gemuk lahim lahim itu gemuk banyak laham banyak dagingnya dan qasir, dia pendek. Wa kana dzadinin fin nasraniyah. Hanya saja dia lebih santri. Istilah mereka, mereka lebih beragama atau lebih beragama daripada Arya. Wa kharaja ilaihi Arab wa kana rajulan jaminan 'aziman tawilan. Adapun Arya, mulai keluar dia dari pasukannya siap untuk perang tanding dalam keadaan seorang yang tinggi, gagah, wa fi yadihi harbatan lah wa fi yadihi harbatun lah dan di tangannya ada tombak yang dipegangnya wa khalafa abraha ghulamun lahu yuqalu lahu atwadah tetapi Abraha punya budak yang setia budak yang setia membelanya dan diletakkan di belakang kamu di belakang saya apa maksudnya nak dhahrahu dia melindungi punggungnya jangan sampai ada yang membunuh dari belakang kamu lindungi saya dari belakang. Ya. Farafa ariyat al sirbah, fadaraba abraha. Maka mulailah ya, perang tanding antara arya dengan Abraha sampai ketika arya menikamkan tombaknya ke muka Abraha ya. yuridu yafuqahu inginnya menombak yafuq yafuq itu yang ada tepat di atas kepala ubun-ubun Yurid yafuqahu, ingin menusuk ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya apraha-apraha pendek. Maka dia yang tinggi sangat mudah untuk menikamkan tombaknya ke ubun-ubunnya Abraha. Fawaqatil hirbatu ala jabhatihi. Tapi Abraham menghindar sehingga terkena hanya mukanya Abraha. Faisharamat jabi hajibahu wa anfahu. Maka robeklah dari mulai alisnya sampai hidungnya, sampai dekat matanya, sampai dua bibirnya. Dan ini dalam bahasa Arab disebut ashram. Jadi kalau tadi kita menyebutkan nama Abraha al-Ashram, sesungguhnya namanya Abraha al-Ashram itu julukan. Apa ashram? Yang robek dari ujung kepala sampai ke bibirnya, sampai mukanya. Robek begitu. Ketika Abraha menghindar dan robek mukanya, dari belakang ataudah atau udah eh, langsung menikam Arya eh, curang eh, langsung menikam Arya dari belakangnya faqatalahu maka terbunuhlah Aryab wansarafa jundu Arya ila Abraha maka tentaranya Arya mau kemana lagi kalau bukan mengikuti Abraha Fajtama'at alaihi habasyatu bil Yaman. Maka ketika itu bersatu kembali pasukan Habasyah dan kali ini dipimpin oleh Abraha al-Ashram. <laughs> Nah, Allah taufiqul afiyah. Kita lanjutkan insya Allah pada kisah mendatang Allah taala. Kalau kalian ingat lanjutannya atau kalian ingat apa yang hari ini. Kalau lupa nggak bisa dilanjutkan. Mau syarat? Paham syaratnya? Nah, barakallahu fiik.